Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah Segala puji hanyalah untuknya Hamdan wa syukurillah Segala fakta, data, kenyataan yang dirasa itu pun berawal dan berasal dari sisi kehendaknya. Hamdan wa di usia 11 tahunnya Mayasari itu pun ridhonya. Hamdan wa setiap kita ada dalam genggamannya. Hamdan wa jutaan triliun sel dalam tubuh kita pun ada dalam genggaman dan kendalinya. Ya. harus bersyukur atas apapun nikmatnya karena semua kita akan kembali padanya. Asyhadu an la wa jahula wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqati wa tamutunna illa wa muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم tiga ayat saja kullu man alaiha fan kullu azalli musamma kullu nafsin da'iqatul maut Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hafsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil layli wa nasunia dan tadkhulul jannata bisalam. Apa kabar Maya Sari? Baik. Kalian juara juara Sararea. Terima kasih banyak deh saya diundang ke sini dengan izin Allah karena setiap pohon yang lebat dengan daun kenapa jadi begini? Karena setiap pohon yang lebat dengan daun, ketika ada satu daun jatuh dari satu pohon itu, Allah tahu kering dan basahnya. Karena banyak daun kering yang belum jatuh. Jangan merasa bisa, tapi harus bisa merasa. Kenapa ada usia sampai 11 tahun Bayasari? Kenapa kita berbahagia di tempat ini? Salam pertama dari saya tiga kata. Jangan lupa bahagia. Ya dong, bahagia. Gak dikeprokan dari Japati. Bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Saya dulu pengen punya mall sebesar ini, tapi cita-cita itu hari ini kandas di ulang tahun 11-nya Sari. Kenapa Ustaz? Oh dikandaskan cita-citanya. Ternyata bahagia sederhana. Ketemu warga Tasik taat tapi asik juga bahagia. Berkah Maya Sari mempertemukan saya dengan fans YouTuber. Kalau Jakarta punya Yusuf Mansur, kalau Bandung dan Jawa Barat punya YouTube Manjun. Kalau dulu ada UJ, Ustaz Jeffrey, penerusnya Solmed, Soleh Mahmud, kalau ini Ustaz Epi Pendi, Ustaz EE. Kayak udah pakai penpus. Juara Tasik, taat tapi asik. Apapun acaranya, hijrah semangatnya. Di bulan Muharram, my hijrah, my adventure. Ini Maya Sari nggak konfirmasi dulu, karena ngundangnya mulai Ustaz ya, dari Ustaz Ebi mulai lain Ustaz Cuma orang yang dikutuk jadi Ustaz. Emang Ustaz saha, aku tuh manusia pernah mengalami segala persoalan hidup, mengalami masa kelam, penat, noda, dosa, dan maksiat. Punten Pak Haji Abi pada curhat. Dulu saya DKM, diskotik, karaoke, masas. Tapi setiap orang suci punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita punya masa depan, setuju? Saya belajar dari Umar bin Khattab. Di sini ada tulisan hijrah ayam. Ayam ayakan ayam hijrah. Ya, karena orang kene memang perang. Saya dulu gaji lumayan, belum moneter sudah 15 juta per bulan. Can intensif, can lemburan. Tapi hati nggak pernah tenang. Ternyata betul, money is not everything, but no money everything is nothing. Temu gak duit itu dia dan uang bukan segalanya, tapi tunggu gak duit dia oke. Okay. Iya. Kemarin nih, kalian tahu nggak di Bandung itu ada yang bunuh diri adik kakak di getaway. Saya patuakan kepada orang Tasik yang punya duit lebih tolong beli imah di apartemen. Haha, kalau oh, tukang cuanki. Ya. Terus mun pantona rusak capek lumpang ese pokoe ejen terakhir maha eta jelema lintu bunga, atap cincin di apartemen kayak beungar terus vokalis Linkin Park bunuh diri fasilitasnya juara saya sering berenang di getaway ada kolam renang tapi jelema masyarakatnya di dibelek kolam renang ngojain kolam beton bagian sholat berjamaah iya bunuh diri berjamaah Juara. Ternyata betul, agama mengatakan ala bidikrillah ma'inul qulub. Bahagia itu bukan dengan uang, tapi ingat ke Allah. Maka tulis yang status Allah dulu, Allah lagi, ya. lagi lagi Allah, Allah terus, Allah is forever. Nah itu enaknya dekat sama Allah. Cukupkan ibadahmu kepadaku nanti aku cukupkan. Iya karena budu, iya karena hasbunallah wa ni'mal akhiratmu nanti urusan duniamu aku benahi. Demi Allah tak pernah bermimpi mau mengutapkan akbar sejuara ini. Tepuk tangan buat warga Tasik. Kalian juara, juara saya, juara Sararea. Ya. Kenapa takdir Allah aja? Ustaz, sejak kapan jadi ustaz? Ya apa, bohodoi. Kan sejak lelah hati aja. Saya sampai bikin lirik untuk diri saya sendiri. Duit loba apa nggak butuh ewe? Eh, eh pemajikan mantes imah boga kendaraan layak tapi hati tidak pernah tenang ternyata lawan tegang itu tenang saya hanya butuh tenang cuma caranya saya punya ibu saya datangi mama mah oh, ibu itu kenalnya, hati itu tenang wae ya iyalah cek si mama teh mana mah gawe disusu tidung-dung, ini tisu balik petik karaka imah ini tak beraga ya jadi DKM begitu wae hidup teh tidak naon, nggak naon kan? Ya. Mun yang tenang, ingat ke Allah, pi dakabe ti Allah, semua digenggam oleh Allah, semua dikendalikan oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah. Sabara angkatan, angkatan Epi ini alma mater ini swapat. Oke. nya Epi mah gitu, gue awak politik, banyak cuma letikin sabakan ya, mah gedean, lain tadinya sia lompatnya. Yang tenang kumanya mah, iya. EPT budak mama anu cikal mama cikal teh licik nakal Pangnyerina maneh mah dijulukeun oge Epi aslina mah aslina sok wani diriungkeun doan si bapak pak dia pak bapak bahala keur mamangalirkeun ku si Epi bapak getih hubungannya kunaon digencet ku si mama karena si mama bebeten ngaheujeunkeun urang sampai seprewe dibetot kabeh saking naon saking nyeri tomboro etak salapan bulan mamah yang gitu Mama mana epi di bawah tukang becawai di bejaan mang tonggal cantiknya abi nuju ke kandungan sok ninya nunyi rama kahayangna aneh aneh tinggal di salaki ge jadi rujit jika tinggal di dalam aspal terus kahayangna merkela tengah puting mahnya hayang kadongdong jam tilu subuh lemun ayam lo oh, ngacai cuma mitos misteri atas atos, ya si mama mah pas idamin aku cerita mama mah yang paling suka kotor ting kabita weh asa ningali mayones terus kumaha mah demi Epi sian ngacai pas lahirnya si sebab diolok pak pak kita kahayang bawaan orok ngeriut si bapak mau lilin ke kanan hayam nyokotai hayang nugari terjadi aku da ayeuna hayangna anu medok nu kene si bapak balik deui dioloh ya hayam teh ya matu ya akhirnya hayam karunya um korocot bawa kana tatakan yuk ya. aku mahnya atah cek si mama teh bubuin heula dibubuin heula haneut-haneut ya atuh mah ayah lah biasaan ke si bapak tuh tuh dia sok mamangan kuno cager wae tuher kuno kuno nyiram ternyata si mama ospek kesetiaan si bapak inum kan hati-hati Orang kakak dua setelah Allah tuh ke orang tua terus mama teh ngajuru antara hidup dan mati meregang nyawa berapa juta ibu yang lahir gara-gara melahirkan anaknya di statistik kebidanan Hati-hati. Lalu mama melahirkan sempurna yang dilahirkannya kita yang jadi hebat seperti ini dan seperti hebat. Jangan lupa lupakan siapa yang menghebatkan kita. Ningali orang ngagudak si mama siri anak budak sampurna. Pas budak rada e tampak campak demam bagi ibu-ibu yang tidak mau dicampakkan kampus kesna suntik campak Karena ngiungan di ais dari hudang ngajuru telur tapi demi anak rela terus budaknya bisa lempar titik tikan terus ngecak bentuk rokok ditepak ke si mama ada budaknya kegauran jadi dari tinggal di ayat dikotakan diletakkan induk kita dikejar aa ah, ah, tete boleh main ya kan di mall guys ayat kalau masuk budak tapi makan dulu ah mau super mie bekam angeng ah, kapan terakhir kita menyuapin dengan membawa makanan terhujat dari hasil keringat dengan sikap terhebat memohon mas sekali weh hayang luapan mama pernah Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Mayasari 11 tahun usianya itu ada seorang yang hebat. Ibu kita yang mendoakan kita jadi hebat seperti ini. Tepuk tangan buat seluruh ibu yang ada di sini. Maka jangan sakiti hati perempuan. Air mata perempuan itu mahal pisan. Sekali cerik 250 ribu, kamu memakai reklon. <laughs> Eyeshadow sabaraha. Blush on sabaraha. Foundation sabaraha. Sekarang nih apal, abdi bawa ngaran yang Epi Ronaldo tapi kawin di salon. Pernah kerja di Kopassus bagian kecantikan. Jadi apa? Ya. Sekali cerik si mama 200 ribu. Jangan sakiti hati perempuan karena perempuan adalah sosok ibu bagi anak-anak kita. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. seberapa kali pak? Artinya no. Dan boga budak untuk boga ibu itu kali nyawa. Kan? Tapi daripada hiji masalah mending obat Sok musuh punya hiji nantung mah. Nah, rumah tangga kita hilang keseimbangan tapi satu. Eh, ih meja sukuna Apa? Ini belajar ke meja. Disebut perusahaan maju teh iya. banyak buat perusahaan banyak ca cabang. Setuju tidak? Setuju. Uh, ibu tidak setuju perusahaan agama. Di demo nggak sih ahok. Ya, harus berimbang. Iya, iya. Saat itu kasep nang baju loba orang Tasik KGM ganteng-ganteng bazir iya, iya, iya, Yang penting bayar yang penting kayu mata tadi Obra harga Ustaz Epi nasi nanyakan harga wae mau makan matangnya kan Ustaz Epi lagi naik daun Kok sih bisa lo kenyuk hilir saya tidak merasa hebat tapi saya sadar dianggap hebat ada yang menghebatkan Kumama didoakan Epi sing jadi ustad gebuk. Nah mama tengah doakan Epi jadi presiden. Pegung jadi presiden mantus jadi ustad. Usaha tara anak terus bener anak saya empat, Perempuan saya, anak perempuan saya empat. Lain perempuan saya empat punya anak. Anak saya empat. Cikal kabin. Ah, Lemot. kaperi, Ya, bawa perasaan garing. Ya. Tapi saya merinding eh selama di Tasik si Gede suasananya. Oh, iya, Kalau lihat ahwat Tasik apa coba bawaannya? Pengen istihoro. Lebihnya pengen menafkahi. Gue tahu kemarin di Bandung ada wisata kulineri, ah, tahu dibuka sama Ridwan kami Ustaz pangadoakeun ya wisata kulineri lengkap menu nanti termasuk ayam makanan favorit saya donat madu. Tahu donat madu? Ibu tuh enak aku donat. Donat aja di madu. Bersyukur punya mall syariah ini acara terberani versi on the spot ulang tahun mall ngayakin kajian keren banget tepuk tangan buat Maya Sari semoga rutin acaranya ya juara Quotes-nya adalah jangan menunggu bahagia untuk berkumpul berkumpullah di Mayasari saat itu pun Allah bahagiakan jangan menunggu bahagia untuk tersenyum tersenyum sob tuh bahagia itu orang kasih mah senyum main mau arisan cair lalu mau nomor deet nomor jauh baru susah umur umur eh okay. juara Mayasari Berkumpul dalam satu frekuensi bikin hidup lebih hidup karena betul hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itu jalan hidup. Ini mau terberani kayak kajian biasanya kan band gitu kan, Noah, Armada, Jim, ya, Wanda San Epi, Deti, sama kanan gedean. Kasep, kasep, kasep ya kekasih tentunya ya. ya, luar biasa semoga berkah ya maka my hijrah my adventure biarkan masalahnya orang tua kita berharap kita yang dilahirkan antara hidup dan mati ingin jadi seperti yang diinginkan apa keinginan ibu kita si ngomong di ke si mama mai mama yang non keti Evi yang duit duit mama mama boga yang rumah tuh eh, gak diibukan dia tapi mamanya So, mama hayang naon baby adunan. izin mama minta Evi soleh. Nah, mama kudu soleh. Ngaku salah mas soleh, ngaku soleh mas salah. Catet. Ngaku salah mas soleh. Ngaku soleh mas salah. So, tulis jam status. Ya, Ustaz. Ngaku salah. Nah, mama kudu soleh, Evi surat Al-Anbiya surat 21 ayat 105 Allah berfirman wa katabna sudah, sudah aku tuliskan di lauhil mahfuz sebelum azikro al-Qur'an Allah berjanji bahwa bumi akan diwariskan kepada orang-orang soleh. Tadi disebut ke Pak Haji, ini ada karena orang tuanya, diteruskan oleh anak-anaknya. Nu soleh mah pasti pin, tapi nu pinter minum kolam angin. Ya, ya. Awas. Kalau hanya pintar seksi mama, Firaun ya pintar. Kalau hanya kaya, tak labah pun kaya. Kalau hanya banyak harta, syadar hamam pun banyak harta. Tapi apa tuh mau tampil Firaun? Mak itu mah pada dingin. Saya laut diguyur. Disangka goyong pun. Disangka ais, Tapi daik mau tiga Firaun. Padahal kan pintar. Ya, simak sombong Fir'aun tapi ulah sombong non bukti jelema sombong kedai ibadah ini mama ayah PPT ngaji Innaladzina yasluna kitab Allah surat Fatir 3529 Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah One day one ayat minimal Koma one day one juz Masa kue saja Wa aqamu sholat tepat waktu berjamaah di masjid My hijrah my adventure perjalanan terpanjang, terjauh, ternanjak, terobrol itu ke masjid. Aslina, di teteh-teteh yang belum punya jodoh ya, job lovers, singlilah, job bisa disabilillah, menengah jodoh, hati-hati, tong sambarangan, jangan lalaki ke masjid, kasep yang menghantu. Amin dan percuma kasep penghar mobilnya halus imahna di mana kalau kita raka masjid jangan berharap banyak berarti dia cowok ke HP iya Allah aja ditinggalin apalagi kita, kita. hijrah oya oh, oh, ya iya. Terus cari di masjid juga yang memenuhi syarat pengkajian Jumatan bersandar ke tembok atau ke tiang masjid. Nah Ustaz, itu psikologis banget Nah, Ustaz, berarti kalau cowok kajian Jumatan nana di masjid cara dek anak yang yang kana tembok masjid, berarti dia cowok tulang propos. Cowok tulang lunak, cowok yang tidak berkemampuan menopang tulang punggungnya sendiri apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Nabi bersabda, benar sholatnya benar urusannya. Ke sebelum di ke kan. Sholatlah sebelum disolatkan Salatlah di belakang imam sebelum kau salat dan disolatkan di depan imam. Bagaimana bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Tiap orang bisa beli tidak bisa beli waktu. Setuju? Apa Ustaz Jeffrey, Allah wajah, ketika wafatnya pulang pulang kajian naik motor jebret dan berak tembok detiknya masih berdetak karena sudah tidak membarengi detik. Di hari tas saya rek ngaji pakai motor dah Karena motornya dicopot polisi. Dia yang pusing. Setiap orang dengan materi bisa investasi di bank mandiri misalnya. Ketika operasi butuh transfusi bisa beli darah ke PMI, tapi bisa beli nyawa. Hati-hati. Seksi mama nges epi eh, sing soleh, soleh Mama capur anpi, sholat tepat waktu berjamaah, terus etanon, oh, sedekah setiap detik berkah, terima kasih, terima kasih, sudah diterima dikasih kasih. Setiap mau ceramah ada aja yang lebon besar, saya jangan kostumnya, can saya setiap ceramah sekali pakai buang, sekali pakai buang, sekali pakai buang, terus dipakai dibuang, harus kena selesai jadi pakai deh. Kalau Marata. Sok mama doakan Eki sing jadi ustad. Alhamdulillah sepanggung sama Kak Alim, sepanggung sama Am Amiruddin, Syekh Ali Jabir, kabeh lebih ka lebih tasik, gapleh, tapi soleh. Ya, sing soleh, orang soleh pasti pinter. Orang pinter itu tolak angin. Ustaz, kira masa Tuh eh, itu pernah internet jujur aja. Tapi ketika Allah ridho melalui doa orang tua dengan doanya hanya doa yang merubah takdir, ikhtiar perbuatan, rizki kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Dekat wes si mama, dia ke mama ditiup mun mun anak, fuh, mata tarang saya melegah dan minum ditiup. Uh. Nah, Ustaz rata-rata tarang lega karena berpikirnya futuristik. Ke depan, hikmat kubur, syirat, surga, wajah Allah. Beda yang ahli sejarah botaknya gitu. Karena berpikirnya masa lalu di masa urus, prasejarah, mantan, popotongan. Kita usah botaknya tiluhur berarti ahli astronomi. Planet, bintang-bintang. Saya kita nubotakannya super sekali. Segala kapikir didoakan si mama aslinya Epi eh, mah haji umroh ge bakal minat Alhamdulillah gratis merek jejak Allah umroh tiap bulan tanggal 29 pergi lagi November sama mama Epi eh, gandong mama ke Epi dari Tawa Epi mah iya non bakal kanu TV aslina saya sok kadang salut ke diri saya seorang nah ayana TV saya jadi terkenal ke si mama wawu, adik adi warawu, si papa wawu, mak-mak warawu, oh saya terkenal. Ya, doa kolor. Doa ibumu jika bukan Tuhan. Saya yakin Maya Sari pun ini doa seorang ibu. Siapa ya? Dan kutukannya, jadi memarahi anak. Itu jadi doa. Jadi kenyataan. Saya nggak pernah berpikir jadi ustadz. Saya mandang segala pernah Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku tidak di sana lagi. Saya terinspirasi oleh Umar bin Khattab yang dulu akan membunuh Rasul, lalu sekarang dikubur di Raudhah di Madinah Al Munawwarah dekat Rasulullah. pada dulunya akan membunuh Rasulullah. Kenapa? Allah tidak pernah melihat masa lalu. Yang Allah lihat pertobatan. Saya batik fikir, ah balik mampus saya pikir rumah gawe gawe. Tapi itu tadi sholat, ngaji, sedekah. ini stress loba duit dulu. So, beak kumis beak silet ayah pabrik silet ayah oh pabrik kumis silet mah kurut ayah deui kurut ayah deui silet mah beak senal sok dipakai sama ini gini pisan andalan pisan sok tong senal ini bisa andalan andalan aja braga duduk pakai nanggung ngadekokan namun cubungan namun cubungan sok sok ieu iya, pakai mabesa tukang beca pakai ngabose. Eh. minatan ngasa. wah kalau itu dia cabang tukang becaman itu cari lima lain syakartum lah haji kalau nggak bersyukur ditambahkan maka saya teh rumah tak ada yang syukur syukur ya kita nama nama ya kan nyawa daripada buka jip pas nyawa ya ini obat apa sok kumamah doa tuh aslinya Atak ibumu, ibumu, ibumu. Kurang ingat ke ilung setahun sekali raka menteri Idul Fitri sakademni Desember dua-dua Desember hari apa? Hari ibu. Mother's Day, KMS status sosial media nah tebal. Mom, you are my everything. Mah segalanya ku, I love you mom. Mah segalanya ku, selama langsung komen punya segala aku mama. Nyesel ku mama semehan budak kumama tampilkan kurung manuk kumama mana mah di warnet we nyala mama segala nyala si mama mah pernah istirahat cerik pas ngalahirkan cerik pas budakna anu eh, nyocok budak terek sarete eh. mama tidak pernah mengenal haus yang penting anaknya nyaman bener nggak bu mama tidak pernah mengenal lapar yang penting anaknya kenyang bener nggak bu Mama tidak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Eh, regit hiji ge di udah. Siarek main anak aing. Nya ada dinosaurus aing. Sakingnya ah. Kau si mama baheula rek botram jeung ibu-ibu sakomplek. Diharap cek, ti abi pedana, ti abi daun pedana, daun sampeuna, abi boga jamal roti sok ngariung. Kerek kerek dahar budak datang. Mama, mama, mama modal dina oh jeung iya yang dodol cina kadon modal di dunia Kusi mama langsung dipangku pangku hampurannya ce dasar budak diomehan ce buru kabur tinggi sebab hukuman di dahat ayo tak tayo Eropa ilah oke eh boga punya 12 tapi diomehan 12 sukses kami induk pikun kadang dapat si mama ke rumah jongkok tuh si mama dengan ngadendam apa-apa mamah di rumah Joko yang penting kalian mau di rumah Allah Apa kapan terakhir sungkem ke mamah Baheula we geus dikawinkeun eta ge ditahul lebih. Padahal kita di madrasah di tempat belajar agama ada fatwa dari hadis Rasulullah al jannatu takta min aqdamil umahat buat surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kapan minggu ini mendatangi pintu surga bernama kaki ibu. Jangan main-main. Ada 11 tahun kita dikumpulkan di sini itu doa seorang ibu. Si mama kemarin sakit 3 hari, 90 per 60 darah karena begadang, capek lo baca bajaga. Mang di pondoknya di mama kesak masih di kompres dari memukir. lebih habli minas solihin. Ya Allah, di sekolah. Rob, kita putra abdi soleh punya Allah, saya menangis. Mah budanya Epi sering melong dengan mama, tapi cara kontan mendoakan jika mama mendoakan Epi. Baik, mama Marino mereka yang wapan nama geus tido sakali we mah dong mah tuh mah eh ini kan emangnya juga salah ini juga tetangga mama. sakali maka mama barulah seberapa kali udah epi ngahuapan yang sok atuh sok mama daek not epi terus menang ngajak kalau gara-gara temenang ridho mama Sio ya sok atuh buat ya mah tapi tong make ngengeng ngengeng wah tuh Bu, satu sendok pak, nggak habis semua. Setengah sendok digabruk, dikuramasan cuci mata. Guys, mama marido. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Hei manusia. Hey, hey, hey, Hormati ibumu. Bawalah nyanyi iya di hajatan anak tunan dari mabok. Ayo mari jerik. Kenapa harus menghormati ibu? Dan darah dagingmu dari air susunya. Jiwa ragamu dari kasih sayangmu. Sok berparawan mah. Katoya di mall, tapi pinarup langsung cakep sih ya. Udah bukan ketahajan antri. menteri dong, Lars ya. Eh tadi kaca bakmu kayaknya kita headlock. Eh. Edek mah. Mah. Edek mah. Mah. Edek mah. Mah. Ini jadi di mah mah. Kayak kaca bakmu kaca bakmu di nafsu melaporkan polisi perbuatan yang enak dan mengenakan pelecehan seksual ke sekalian makamari di Bandung capek aku bilang baik eh, dia ambil baik lu ah kemudian kan naik kan naik cibiru bon kalapa lusukan pakai cadar karena untuk pakai cadar bahaya lo bawa minta di di Nandamri ayah eh, udah cerik ngajerit turun-turun ayah eh, setengah jam gandeng gitu coba AC pae gimana sumber suara geser geser ternyata ya ibu-ibu penyekok orok bu punten coba teh dibus gaya asnya coba panas coba gandeng oh ya coba panas coba gandeng jika ya, budak ibu curi Bu, yang mana kita barangkali Yang nenek kasihan nanti bu itu hanya seratan habis dilarang mengeluarkan anggota badan ah ibu salah tafsir dilarang itu mengeluarkan tangan bu kemarin ayah nu buntu lengenan nolot keluar kaca jadi itu reka sahabat langsung dibuntung melok buntung buntung buntung buntung buntung buntung gak buntung nah maksa nama bu pandangan ulah keluar kaca sok itu mah baru udah gani sambut sekalinya ya udah nyatu kayak gue mah ngakrudung sok lebetkan karena tiu sebutkan yang orang nanti kan tiu duri alkot jangan kena anak penting Ai dakwah mah kudu memberi solusi, jangan mencari sensasi. Ini kan jalan keluar, jemping juara istri Ustaz Eko mah bener perusahaan. Ustaz kena naon? Teu sok bade mah Tapi masih su ABC. Kita budak ke setengah jam ciri Katanya asa di gereja jalan Ustaz Epi. Pas kita budak ke saya bener 5 menit keluar di tina tim dan nolong. Ah ada eut Keberat anak ini. Mama, mama, gak I love you, mom. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk kita anak seperti udara kasih yang dia berikan tak mampu ku membalas kalau di sekolah sekolahan nyanyi nanon tapi nyanyi siapa EBT kan dan emang pika sedulur. Nyanyi naon kak? Bebas guru kesenian. Lagu favorit saya kasih ibu kepada beta tak teringat sepanjang masa hanya memberi taraf kembali bagi satu hari dunia. Bener tidak pernah mengenal lapar, tidak pernah mengenal haus, kongkorong, coplok, ulang, lepas, menangis ketika anaknya takut tidak sekolah, sinti kapangmenikin sepatu, sinti baju seragangan, sinti biayaan, sinti lulus sekolah, yang paling sibuk ngurus PR urang sahabalah. Sampai sapunya rege di kumah dijin alat itu, ya di kotokan garing, nah buku teh. Ini pengalaman datang sekolah. Si mama, karena si mama di kalkulator kan tapi mun budak lulus mah si Aa si Teteh lulus bapakna sebut dulu dong ayah ngepret ayah mah nyawa jejer we ya si mama menangis setelah lulus sekolah takut anaknya tidak terkuliahkan takut tidak terbiayai kuliah takut tidak lulus kuliah takut tidak bekerja setelah kuliah sudah bekerja masih nangis menang gawe menang terus kami ciri kene enam jodoh tanya menang lanjut ngutang urut tenda urut jumpa jumpa ngambil kurang mendengar anaknya yang dinikahkannya konflik masih nangis pertanyaannya dibalik biar gak gosok kapan kita menangis untuk orang tua kita dalam doa doa kita tidak ada 11 tahun tidak ada kita bertumbuh di sini kalau mama berhenti berdoa untuk kebahagiaan anaknya Kapan terakhir memperhatikan kenyit dahi keriput kening ibu kita? Bekas apa? Bekas khawatir anaknya tidak bahagia. Betul nggak? Betul. Tapi kesukses kita mantankan orang tua. Maka ibu nyanyi armada. Aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Arulin, arul Mama kareti reti. Dan kaiman kaiman, ke rumah yuk. Bunga. Bapak lobatuna ada hayang mobil maju, spion pentingan ceuri mundur deui ya pun. Pokoknya mama kan Menkum tadi teh nolak semoga lu ketahagiaan di mati teh sebentar istirahat cek kanebo main kami. Iya benar. Terus ih terus makan istirahat. Geri. Maka durhaka kedua setelah Allah orang tua. Rasul aku ingin jihad. Kamana ya? ya, kayak? Ya jihad baik lu jam nabi. Pek naon, bukan kena hidung tuh hayat urus ini, urus ini. ummuka ummuka ummuka ibumu ibumu ibumu Pikir pun melayang kata mereka diriku selalu ditimbang kata mereka diriku selalu dimanja hayang nalmai panggilan gitu pernah panggilkan ke si mama motor menang ngajak si mama pernah ngebonceng si mama ngajak dinner ke si mama kapan terakhir makan malam bersama sering sering jadi kalau pengen sukses kayak Mas Maya Sari saya yakin Pak Haji pemulia ini amin amin ah, kita juga maka tidak ada Ustadz Epi seperti hari ini dimuliakan kalau tidak ada doa orang tua di balik kita. Doakan orang tua kita dengan doa terbaik bisa jadi orang tua ada yang masih berhutang maka membiayai sekolah hajatan kita. Pernah bertanya berapa hutangnya? Kalau punya rumah agak lebar, berjanji ada kamar khusus untuk kedua orang tua kita dengan AC tersejuk, selimut terhangat, kasur terempuk, sabun terwangi dan higienis. Biarkan mereka istirahat di rumah kita biar senyumnya lebar terlihat kebahagiaan kita. Jangan bawa konflik ke orang tua kita biar hidup berkah. Ridallah fi ridal walidain wa syuftullah fi syuftil walidain. Saya tidak hijrah kalau tidak didukung oleh doa kedua orang tua. Saya dulu manusia pernah, saya dulu bejat, sekarang saya tobat. Dulu saya maksiat, sekarang saya taat. Dulu saya edan, sekarang saya ada. Dulu saya judi, sekarang saya ngaji. Dulu kalau lihat akhwat lagi jadi ahli maksiat, rasanya tak kuat pengen ke minimarket bagi-bagi coklat. Biar mereka punya niat dan tekad. Dan aku tahu ingin akad. Ya. Bila nanti saatnya tiba ingin. Ya. Akad itu rumusnya akad di MC kuadrat akad itu sama dengan akad sama dengan niat plus tekad. Kalau sudah niat dan tekad tidak akan akad nekad. Kasih nah. Ya? So, minta doa kasih mama maybe yang kawin kayak gitu ya cuma datang seorang anak kasih. Oh diri wuku. Ridho Allah fi ridho walidain masyukullah fi sultil walidain. Ridho Allah ada di ridho orang. Murka Allah ada di murka orang namun nama ke budak teh tong sok sanginana monyet langsung budak pil. Ari sia jiga saha bari digoengkeun. Mana teh bongkong juga bapak sia. Mana jiga tatangga atuh mah. Eh sia marik-marikeun mah teh dibalikeun mah tutung mah. Kan baru dak ini mah pinter ngan kesoleh. Maka kesuksesan ada di kesolehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hijrah kamu ayah kene kolot nah, datangi orang tua jadi wajah terakhir yang kita lihat. Balik di maya sari nah imah lo jelema RT RW lurah ayah, RT naon eh semangat tadi karena diumumkan di masjid. Wajahnya pucat pasi, bibirnya keluh dan bisu, tangannya tak menyentuh kita gitu lagi. Jadi salah seumur hidup berhirup kemana wae Ayah ke tempat yang sangat ngomong punten kan turun di dieu. Kayak hidup mah hidungin lengkahan amborakan aja lembah atas. Jadi sukses itu sederhana. Aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah luar biasa, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah amazing. Maka hijrah menambahkan diri, mendekatkan kepada diri kepada Allah. Inna Allah ma'ana. Maka jangan salah rumus ya terakhir. Ya. Rek make rumus mana dina kehidupan? Rek make min kali plus, plus kali min, min kali min, plus kali plus. Mun min kali plus sama dengan min. Kuma prakteknya saya kemarin charity ke suka miskin. Lapas suka miskin. Saya datang sebulan dua kali. Di sana banyak mantan para pejabat. Nah apa ya di dia? Itu sekolahan termahal di dunia Ustaz. Nah gampang asup saya keluar. ITBG lewat semua. ITB masih asup gampang keluar. Nah bapak ya di salah rumus. Rumusnya kemana pak? Min kali plus. Niat ngajahat, cara ngajabat tadi suka kaya jadi suka miskin. Oh korupsi. Terus saya dakwah on the street. Udah pang Cina jadi pengajian, nu metal Cina murota, nu bagegel Cina tartil, nu preman Cina beriman, anu hese di dakwah saya mah awak security, hati hello kitty, tadi ada hese. Kenapa Ustaz bisa sekarang sudah hampir satu juta lebih pemuda yang kembali ke masjid di Bandung? Entah itu geng motor, entah itu artis musisi, Briges, Monrek, ETC, GBL, Brotherhood, SOG, Sakti OG Gaduh, ya, Sakti Gaya. The real man go to masjid, marium kajian dalam satu frekuensi, tadi ditinggalin ngomongnya sahab undur makola wal tandun makola karena dalam Islam tidak ada guru, tidak ada murid. Yang ada sahabat. Pernah Rasulullah manggil ke sahabat, muridku. cek sahabat yang guru. Gak bilang kungfu. Wah dalam satu frekuensi one finger tauhid movement menusan happy dipotong menyukai jurut kalian kita ngorong gitu kahiji mual kahili papisa mual jadi dua satu bersatu bersaudara semoga kasih juara amin amin nah ya nah hijrah oyang hijrah teh oyang oyang kan kadang mundur kadang maju labil ya mukolibal puluh sabit kol biala dinika sudah minta kalau tetapkan hati ini dalam agama karena yang juara itu yang dekat dengan agama Kenapa? Cacing bahagia di tanah, kupu-kupu burung ketika terbang bahagianya, lalu ikan bahagianya di air. Ibu ulah lebay, ibu meresihan tangan, ningali cacing, cacing lalunya keselun, ah, dengan tanah pae, tidak kena bubur kacang. bubur kacang geluh, cacing pae. Hai manusia, Ustaz bahagianya di mana? Nah agama, maka hijrah perintah agama. nah banting setir, hijrah. Ternyata luar biasa dikutuk jadi Ustaz ulilkan itu ke dia, saya akan ke Australia, saya akan ke Jepang, saya akan ke Hongkong, saya akan ke Washington DC, gara-gara hijrah. Sok hijrah, sebelum dihijrahkan. Karena hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi, kita besok dipaksa dipindahkan ke perut bumi. Karena kematian bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi nomor cabut, nomor duduk. Kau ngerasa sehat, kuat, gagah, ganteng, ahli olahraga, sopiluan jumba, harapun mayasari syarat mati tidak harus tua dan sakit betul sing tobat tobat tobat nges nunges nges moving on lihat spion mas waktu-waktu saja keluar dari zona masa lalu kalau lihat wajah saya wajah mana nih wajah Jawa jawaban dari kasa depan kalian ini kamu aku mas dan setiap orang punya masa lalu setiap orang berdosa seperti kita masa depan maka bertobatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita bersyukur punya orang tua karena kita bukan Adam dan Hawa yang tak berayah dan tak berbunda kita bukan Isa yang tak berayah kita jelemah merja tina beteng emak ayo merja tina beteng bapak jelepeng merja lempeng sakape bentuk saya Wallahu ahrajaku min butuni ummahatikum la ta'lamuna setiap Tiap siapapun kita dikeluarkan oleh perut ibu-ibu kita tak lamuna sayyi'a tanpa daksa, tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak membawa apa-apa tapi jadi kenikmatan bagi orang tua budak cadel kan si mama bahagia aw anteng ditimbang budak teh nanding nanding nanding nanding hari awak masih ono hari bau nges gomplok nanding nanding nanding nanding nanding nanding nanding nanding hari mamas tos buluan oh berarti bayi ajaib katanya aki-aki udah juga orok ya beda nasib aki-aki yang orok mah orok uang tua, aki-aki uang tua. tapi sop meninggali orok uang huntuan lucunya yang nyuman bau minyak telon Dan aki-aki eueuh huntuan yang nyium yang lumpat hayang lumpat naha selain ka kolomoh dalam kerja lupat bahagia si mama udah ngomong cadege apa uping awa eong pak sumping mawa terong oh, atau orang ke bapak nate titit mobil dibuka garasi udah keluar ayah elo ayah elo atau orang teh naon ayah elo teh bapak gelo Lalakum taskurun, maka bersyukur punya orang tua Robbi ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wa an aqal shalihat. Ayah anaknya soleh, sing soleh, saya tak soleh. Maka saya pakainya rumusnya tidak min kali plus, tidak pakai plus kali min, main plus kali min Ustaz dakwana kan budak jalanan. Resep jalujun. Salat can mah jam salat juk berangkat, salat dengan can dahar ternyata dakwah itu merangkul bukan memukul bahwa udah panggung rumah kan pak sok yang ngelempir, aibon kata polisi itu kriminal mutlak bukan kalau kita tabayun iya, verifikasi kita datangi bukan kriminal mutlak itu menahan rasa lapar berarti itu jelema itu kabeli oke jadi penting jadi mulai aibon di beres padang mah aslinya di alun sama mungkin dijadikan sama lah ya. terus budak panjung berumah apa kalau teh boga keluarga ya? Mun bapak ningali hongguan mau nuka pikir ayah eh, ibu dan dua orang anak kita lain janda pak tong bobok pak kita anak nasi lu hiji geus gede di dang kalian lisir Ayah salakina ustad dang kalian monde nu bobeangan jangku Ayah bibi-bibina susu nona Ustad mun teu ngariung teh tera ku kalian nah, kalau yang main rumput, tapi gampang diberes muka damak. kan mau ah cina apa nama ayah naon nah, jadi aku saya di dolental saya diberes muka jadi bangsa yang ilu gitu, akhirnya apa bumi mayu mengajak bukan mengejek merangkul bukan memukul membina bukan menghina ini pembinaan keren nih mengajar bukan mengajar menyayangi bukan menyayangi menjadi pelopor bukan jadi pelopor setuju mencinta bukan mencela, mendaki bukan mendengki, mengilhami bukan menghakimi. Sok gabruk biar berkembang biak dibarengi berkembang baik. Gilu teh si budak pantai. Angiri kemana? Ah, Batman mah Marubin. <laughs> Di bawah Pak, rumah saya kan tiga lantai itu lain benghar nagawi. Lantai pertama masjid, pas di bawah parkir di masjid ada budak pang langsung komen lagi anjing masjid. Nah, <laughs> nanti ah dibawa ke masjid ah. Rek di rukyahnya di grup mungkin uyah. Cicing-cicing kita baju ganti setahun, yang merokok tak, yang ngopi tak, ngeresep musik kayak gitar ya organ tak. Saya supermin naon sok. Wifi gratis, casan loba kan emang kebutuhan nambahan dulu 4 sehat 5 sempurna emang 4 sehat 5 sempurna bener casan di power bank wifi sok bebas Rio baru daftar sok terus tidak saya langsung ajak sholat Tiga hari baru bereaksi al hayau minal iman, malunya muncul sebagian dari imannya. Ah, cenabe yang curhat, curhat naon, udah pang curhat cai. Para rantes ku rancung jaket payung payu, jaket paku payung cili bolong ranteng ngambai, celana merecet sepatu but curhat. Itu ada jelema ah, curhat nama Era teh baju dibere, dahar guna, eh, sare tiis, mandi guna, Hasan ngecat bebas baik-baik ngaberebet terus rek curhat naon tapi teh heran sudah cacing deket masjid tapi kalau baki gituan kengiluan gituan teh naon kata nongeng tunjuk nyuksu oh sholat bro nggak ya, sholat, pengen ngiluan itu pakai kuota kata ah, seneng hatu bisa teu bisa jampen, ada sholat yang aing mah pakai jampen beja-beja pak jadi terkena mereka sholat menang di sholat itu ternyata pakai jampen. coba baturan teh sesat pokok, sholatnya pakai jampeng ke sholatnya yang kejampeng ke doa aneh di sesat kan udah sholat langsung bisa dakwah terus ah ternyata mau angkat leungeun takbir mah mau takbir teh angkat saja saja yang tak tak hana pun jebir ah ya tak trek sholatnya nyari beungeut naon wudhu cai Ayatan eh, nonongeng nong, ruku, tunjuk sujud, aja bisa aing mah kitu mah tuh. Dua poe aja nabi rek sholatnya, tapi mau mawakan ngangkulu rek solo karir we. Kan so, maksudnya mawakan berjamaah rek mumpari deula tuh berbeda budak pangan. Ya sok. Life by process, antum kan cina berproses. Proses for progress, don't protest namun hidup hayang sukses tolong mendalkan kartu askes kudu loba akses antepkeun untuna sholat pak batur sholat subuh dua rakaat karena nginah meureun sholat tenang karena hati siapa mah genep rakaat untuna DKM datang anu sagede anaconda sorbana kalate dua tingali budak pang sholat genep rakaat langsung dibuka ditenggengkeun hadiran naon deui Bukan rancung jaket pampu payung celana merecet rantai kamar celana kena perokaan subuh. Di Bandung ayah ya, salat duha mengikuti kunut, salat subuh kabarangan. Ayah ini nu salat tahun kamari salat enak teu salat tahun. Rek. Tungtungna eta keur salat disebut sesat pala tujaku ampuh sahur tong ngarasa bersih. Jeung proses. PKM ah saya teh jelema menang di tamu dari samuan. angin ini ini kurang kalau potong lawana goblok aing keur salat disebut sesat aing keur ngerampok aing keur zina oh nyebut sesat saya ka jalan deui itu, ya jadi hati pas sapat can beres ayam pitulung Allah baratna dok aw maneh ka dieu tuh ini deui beungeut asa cahayaan cing godog tuh boleh. nyebut cahayaan ka aing supaya kabar isukna itu aurana aura kasbon eh, naik kau nggak dia eh bos kenal nih dia obat bro ya mereka tahu nggak dia eh, tobat banyak batman tobat robin itu tobat naon banyak dia sholat satu bos sholat naon subuh dua rakaat dua rakaat ini dua rakaat goblok kayaknya eh, dipercayakan ini Kedua rame kan. Proses, antep tuh. Eh, Ayo nama nggak bisa Alhamdulillah. Ada nangis aneh versi on the spot. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita ke masjid ke datang, ada niatan Ayo mana ada naon ponok-ponok ting? Ini kaget nah ada yang ponok-ponok ting. Kan diajar, agaan itu kan diajar. Akan nah, urut pemain bandnya si Eta mah di masjid mah kan ada make tihang, tersebut ada make tihang deh. Langsung dicabut tiga pemain band di alun-alun. Dicabut, kira nangis sana, cedak anjing. Lurah datang, RW datang Karang Taruna ayah kontroksi eta naon atuh itu dari wae set apa tapi aya anjing kana speaker teka denge ka handap mah tong nyalakeun urang tuh jelemanan jeruk jadi tukang komik bro radio bro naon kan dia nu mantrok mana nyebut anjing-anjing aik jadi Oh, atau PRW, riwe, bapak mah ku adan mah tuh datang, ku anjing mah datang, dasar ke anjing. mun masjid hayang makmur yang kesalahan insya Allah makmur pun ngontrol maka giruk teh kudu diajar al ilmu kebelah lama murid barang kawesi kudu ayah ilmuwan misalnya di pigawe tapi alhamdulillah kita nggak bisa ceramah ceramah nama jauh pisan Kulhu Allahu ahad demi waktu hadirin anu mulia anu hadir teu mulia Allah silakan mari kita hidupkan Nabi Rasulullah Allah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr kudu ku hak sabar Allahu akbar tangkeuna luar biasa tapi mah hijrah my adventure life by process slowly but sure just the way you are semua akan indah pada waktunya kalau belum indah berarti belum waktu yeah kullu man alaiha fan semua akan binasa kullu ajalin sama semua ada masa expirednya kullu nafsin daikotul maut semua akan mencicipi kematian dakwah itu sederhana ini pun dakwah tepuk tangan sekali buat Mayasa dakwah itu pak absus salam sebarkan salam Assalamualaikum Waalaikumsalam di bandara mana Tepayu Assalamualaikum langsung baturan nyiwit gitu sama di dia assalamualaikum Nah kumaha mana tuh bro saya turun bro salam itu doa Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayah jambotna panjang tarahna hidung Aku di Turki Assalamualaikum Waalaikumsalam Kif halak Alhamdulillah bihair ya, Atakalam bi al-dhulati al-arabiyah Sah Cukram Wanian bahasa lauk ya ngomong sama di Arab dewe pemimpin umroh bisa bahasa Arab ke lempeng we nanyakeun alamat Syekh ta'al min tapi anta Indonesia ila inna ihdinas mustaqim Mana apa Al-Quran? Saya itu Turki ngomong Arab. Pakai mau diterjemahkan lagi. Anda lagi bangun masjid, lagi bangun pesantren ya. Punya proposal, tak ada tim proposal. Kalau eh, gimana kalau ada luar negeri mau bantu silahkan mau bantu kok nanti tapi anehnya assalamualaikum halus bahasa Arab nang kok ngomong-ngomong mereka bantuan baliknya minta ongkos kan itu kan jadi teh ayah jadi teh nu loba ngomong tapi bagus ayah jadi mati tara ngomong tapi nyuk duit gitu ya untungnya yang sih kapan tiap tiap bere we kwitansi berapa ongkos ke Jakarta lima ratus ribu potong gitu untuk ongkos ke Jakarta 500 ribu iklan di potensi mana uangnya potong dan mereka bantu itu kan tipu tipu kuetansi tapi pinter-pinter salamnya benar tapi salam yang tidak datang dari hati absus salam datang dari hati Wa'ati aqimu bersedekah dengan makanan charity cerita charity dan eh, cari ukti-ukti berbagi kita kunar walau disikin dan kamrotin Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebiji pun. Lalu apa lagi Ustaz? wasilul arham silaturahmi seperti ini. Kenapa? Oh versi. Gak saya mah di Bandungnya saya ingin versi gue. Ya. Baik, anggap gue. Tidak naonnya. Kan? dalam satu momen dua momen bersatu bersaudara terus galunya kan gak sok spontan kan ya mas cari pernah hidup bersih juara kira tuh tidak ada kedengkian tidak ada perdamaian gol sok ingat ayo lalu persib teh ayo ngelaporkan kecelakaan menurut rekor persib satu bis masuk ke jurang satu korban dua belas perunggu satu perak cenah eh nah salah ngalaporkeun nya sok lalajo mah lalajo we nya tong ngarasa mau kudu cerang sok mangga mamam kena naon ngan sok Pak Haji mah baga dihurungkeun we sok nya sesama diskon ulah ngaganggu hidup bersih, gitu satu bersatu bersahuk, dan ya. Nah, izin maaf, Pak bisa mau jadi dua. Bahasa diamin. Amin. Ya. Nah, terjadi pohon ini asik kasih. Ya. Untuk itu, Absus salam wa atimu Masih raham paling berat ada 11 tahun Mayasari ini hasil wasallu billahi wa nasuniyam saya yakin orang tua kita rajin tahajik sehingga kita sukses di usia yang 11 tepuk tangan buat Mayasari boleh saya berpantun boleh kaji situ beli kopea ya. sakit kopea ya. emang eh, masih Tahan. aslina egois anda tahan saya mana tahan malam ini ada acara di Indiang pada Isa terus malam kalau mau gabung ke Lutfi ada kiam muhasabah sampai kajian subuh sok karonok di situ terus besok di rumah sakit Ya Jadi Pak Haji Yayan di Alutpi. Saya itu apa namanya darahnya? Pak Gaden, Pak Gaden, ada uh, eh, pabrik YB di sana. Yuk, nanti kita tahajud sama saya di sana, muhasabah, ingat-ingat dosa, lalu sampai kajian subuh. Uh, besok di rumah sakit ya, insya Allah. Kasih kayak panjang, jalan ke macet. Mau dipanjang-panjang sehingga buru macet. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sengaja ceramahnya dari panjang-panjang ini trik Ustadz Epi biar diundang lagi Mayasari. Penutup. Kausan nah, tepatnya mengejair di kasih sono eh degekeun. Tasik ekono kasih panjang, pamprokna di situ rekono rek panjang amplopna sakit. Juara selamat ulang tahun Maya Sari yang sebelah semoga tetap dewasa, bijaksana, mampu berbagi dan luar biasa. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.